Mitra bisnis, kalau Anda sudah sukses besar, Anda di puncak persaingan, semua orang kalah, Anda paling hebat, persaingan apapun tidak Anda takuti, Anda menjual lebih banyak, semuanya orang beli sama Anda, maka berapa lama kesuksesan Anda akan bertahan? Ini tergantung dari lima hal. Hal yang pertama, apakah bisnis Anda atau model toko Anda atau kafe Anda atau toko baju Anda Apakah susah dikopi? Apakah orang lain tidak bisa mengopi itu? Ya, jadi is it difficult to copy? Ini pertanyaan pertama. Kalau ini susah dikopi, oke okay, Anda bisa bertahan. Kalau ini mudah dikopi, Anda harus mikir. Yang kedua, apakah value atau nilai Anda depresiasinya itu perlahan atau cepat? Nah, ini menarik ya. Contohnya brand itu depresiasinya sangat perlahan, bisa bertahan lama. Tapi sebuah kelebihan karena Anda punya toko yang besar, itu berbahaya. Karena ada orang bisa bikin tuku yang lebih besar dengan cepat dan Anda sudah tidak mempunyai kelebihan lagi dibandingkan orang lain. Apakah nilai Anda bertahan dengan lama? Ini yang kedua. Yang ketiga, apakah perusahaan Anda mampu mengontrol nilai-nilai kelebihan itu? Jadi apakah hak cipta itu milik perusahaan Anda? Apakah perusahaan Anda satu-satunya yang bisa akan hal itu? Semakin kuat kontrol perusahaan Anda terhadap nilai-nilai yang ada, semakin bertahan lama ke perusahaan Anda dalam kondisi sukses. Dan yang keempat, apakah mudah digantikan dengan substitusi produk lain yang juga berfungsi sama? Nah, ini juga penting. Contohnya kalau Anda menjual satu-satunya yang jualan apel paling enak, tapi mangga di mana-mana jauh lebih murah. Orang tidak beli apel, beli mangga. Ini substitusi. ya. Dan yang kelima, apakah produk Anda itu jauh lebih superior dibandingkan kompetitor Anda secara umum kalau betul-betul superior atau hanya sekedar lebih sedikit saja tapi lokasinya lebih baik nah ini berbahaya gitu ya jadi kalau lima hal ini sudah Anda perhatikan dan Anda sekarang pada puncak sukses maka Anda bisa mempertahankan sukses Anda untuk waktu yang sangat lama tapi kalau tidak Anda harus berhati-hati dan memperbaiki bisnis Anda lagi Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Santoso dengan Bisnis Wisdom anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.